Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau dan kerabat-kerabat beliau min ahlil bait dan juga para sahabat beliau yang mulia serta kaum mukminin yang senantiasa berusaha mengikuti, meniti jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Kita akan melanjutkan insyaallah pada pertemuan kali ini kelanjutan pembahasan kitab Ada wad dawa penyakit dan juga obatnya. Atau kitab ini juga terkenal dengan judul Al-Jawabul Kafi jawaban yang mencukupi. Karena memang kitab ini berisi jawaban bagi orang-orang yang memiliki penyakit dan sedang mencari obat. Terlebih penyakit itu adalah penyakit hati. Dan kitab ini juga jawaban bagi penyakit badan meskipun tidak secara luas dibahas di sini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara obat bagi penyakit, semua penyakit. Bahkan ini adalah jalan semua kebaikan. Pintu semua kebaikan adalah ad-doa. Doa kepada Allah. Telah kita bahas banyak hal terkait dengan doa. Dan di antara perkara yang harus kita ketahui adalah ya, ada beberapa perkara yang perkara-perkara tersebut menghalangi terkabulnya doa. Seperti yang terakhir kita bahas adalah al-istijal. Tergesa-gesa di dalam berdoa. Sedikit mengulangi pembahasan yang telah lalu. Yang dimaksud dengan tergesa-gesa di dalam doa yakni dia merasa berdoa belum dikabulkan. Berdoa lagi, belum lagi dikabulkan menurut dia, perasaan dia. Sampai kemudian dia mengatakan, Da'autu Rabbi, da'autu Rabbi, saya sudah berdoa kepada Robku, saya sudah berdoa kepada Robku, tapi Allah tidak mengabulkan doaku. Fatarokat doa, maka dia pun meninggalkan doa. Ini orang yang mustajil, tergesa-gesa. Padahal kita sama-sama meyakini tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Dan Nabi Ali Shallallahu Wasallam pernah mengabarkan bahwasanya yang namanya doa minta kepada Allah ya belum tentu bentuk dikabulkannya doa itu adalah seperti apa yang dia minta belum tentu ya, minta rumah dikasih rumah berarti betul-betul Allah beri sesuai apa yang dia minta ya minta pekerjaan yang mudah yang dekat diberi oleh Allah Jalla wa'ala berarti dikabulkan sesuai dengan doanya tetapi ada lagi bentuk pengkabulan doa Allah atau doa kepada Allah bukan seperti ini. Allah mengabulkan doanya namun bentuknya adalah dengan memalingkan musibah atas orang ini. Musibah yang seharusnya menimpa dia ya, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab doa yang dia panjatkan kepada Allah. Atau Allah kabulkan dalam bentuk diberi oleh Allah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Ya. Atau diakhirkan nanti pada hari kiamat. Sehingga tidak pernah ada seorang yang rugi ketika dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Sahabat ketika mendengar berita dari Nabi tadi, kemudian mengatakan kepada Rasulnya, Rasulullah, kalau demikian, nuksiru doa. Kalau demikian saya akan perbanyak doa ya Rasulullah. Kalau memang semua doa kita dikabulkan, semua permintaan kita akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian saya akan doa, saya akan banyak berdoa ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akthar. Allahu akthar. Sebanyak apapun kamu minta, sebanyak apapun kamu mohon, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya bisa memberi apa yang kamu minta. Jadi jangan merasa kita sudah banyak berdoa kepada Allah. Perbanyak doa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini salah satu adab dari adab-adab doa yang perlu kita perhatikan. Jangan mustajil, jangan tergesa-gesa. Ya. Jangan sampai kita mengatakan Allah belum mengabulkan doa saya. Hati-hati. Suudzon pada Allah namanya. Loh buktinya saya sakit sudah lima tahun tidak sembuh-sembuh. Saya doa terus setiap malam. Tidak pernah telat saya doa lima tahun bayangkan. Iya. Ini ucapan orang yang suudon kepada Allah Jalla wa'ala. Iya. Betul, tidak tampak apa yang kamu minta sesuai apa yang kamu minta kepada Allah. Tidak tampak memang, belum. Tetapi bisa jadi Allah Jalla wa'ala memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang kamu minta itu. Ya. Jangan suudhan kepada Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi doa-doa kamu itu dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam bentuk anak-anak kamu dijadikan menjadi anak-anak yang soleh. Yang selalu berbakti kepadamu. Bisa jadi doa-doa kamu itu Allah Jalla wa'ala kabulkan dalam bentuk ditinggikannya derajat kamu di sorga nanti bisa jadi doa kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kamu dipalingkan dari kejelekan-kejelekan yang lebih dari apa yang kamu sedang rasakan saat ini. Apakah tidak ada kesempatan bagi diri kita untuk suudzon atau husnudzon kepada Allah? Kemudian membiarkan syaitan untuk kita bersuudzon kepada Allah Jalla wa ala. Ini tentunya ya penyakit yang harus dihindari dan kita mohon perlindungan kepada Allah. Tergesa-gesa di dalam doa menganggap Allah belum mengabulkan apa? doa kita. Wabillahi taufik. Bismillah. Faslun. Ada sebuah pasal yang sangat penting di sini. Pasal ini mengumpulkan adab-adab doa yang dengan adab-adab ini biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, doa itu mustajab. Kata beliau rahimahullah wa idza ad du'a'u al qalbi wa jam'iyatahu bi kulliyatihi al matlub wa sadafa waqtan min awqatil ijabati sittah wa hiya ats al akhir min al lail وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند السعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضي أو تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله wa alaha alaihi fil mas'alati ila akhir المؤلف muallif rahimahullah annaha madhinnatul ijabah atau annaha mutadamminatun lil ismil a'zam ila akhirih disebutkan di sini tentang adab-adab doa yang kalau adab-adab doa ini terkumpul seorang betul-betul akan merasakan dikabulkannya doa Allah Jalla wa'ala. Maka mari kita pelajari beberapa adab-adab doa yang disebutkan di sini. Adab yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah sebagai tambahan dari adab-adab yang telah lalu. Yang telah lalu sudah kita bahas di antaranya tidak boleh tergesa-gesa dalam doa. Ya, sekarang disebutkan lagi oleh beliau. Jama'ad du'a'u al qalbi. Ketika seorang berdoa, hatinya itu hadir kehadiran hati dalam doa. Betul-betul hatinya hadir penuh dengan harap, penuh dengan kecintaan kepada Allah, penuh dengan rasa pengharapan yang besar akan dikabulkannya doa ini. Ya. Jadi bukan hati yang lalai, bukan hati orang yang tidak mengerti apa yang dia minta jadi apa yang dia minta itu betul-betul dia ngerti dan dia punya harapan besar kepada Allah. Ini adab yang pertama, hadirnya hati. Kemudian yang kedua, doa itu bertepatan dengan waktu-waktu yang mustajab. Ya. Sebenarnya semua waktu itu ya kita bisa berdoa kepada Allah. Namun ada waktu-waktu yang mustajab. Ya. Ada waktu-waktu yang memang didorong untuk kita berdoa. Karena keutamaan waktu tersebut atau keutamaan tempat tersebut. Ya. Banyak waktu-waktu yang mustajab, ya. dan beliau tidak menyebutkan semuanya. Di antaranya adalah as-sulusul akhir minal lail. Sepertiga malam yang terakhir. Di sepertiga malam yang terakhir, Allahu Jalla wa'ala berkata kepada hambanya, Man yad'uni fa'astajibalah. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Demikian di sepertiga malam yang terakhir Allahu Jalla wa ala menyeru hambanya untuk berdoa. Man yad'uni siapa yang berdoa kepadaku fa'astajibalah niscaya aku akan kabulkan doanya. Man yastaghfiru fa'aghfiralah. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang minta kepadaku, aku akan beri. Ya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Zat yang maha pemurah, Al-Karim, Al-Latif, zat yang maha lembut. Menyeru hambanya untuk berdoa Siapa yang berdoa, aku akan beri. Aku akan kabulkan. Siapa minta ampun, aku ampuni dia. Setiap sepertiga malam yang terakhir. Ya. Maka manfaatkan waktu yang terakhir ini. Ya. Sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang mustajab. Di saat banyak manusia tidur. Seorang kemudian bangun, mengambil air wudhu, berdiri di hadapan Allah, sholat satu rakaat, minimal sholat witir atau tiga rakaat atau sebelas rakaat kemudian berdoa kepada Allah memohon kepada Allah ini waktu yang mustajab kemudian di antara waktu yang mustajab juga adalah seperti bainal adzan wal iqamah antara adzan dan iqamah itu waktu yang mustajab muadzin sudah adzan setelah itu menanti imam ya kadang sepuluh menit kadang lima belas menit ini waktu di antara azan dan iqamah adalah waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Maka orang yang datang ke masjid di awal waktu memang keutamanya banyak. Keutamaan orang yang datang ke masjid di awal waktu banyak. Yang pertama jelas dia bisa mendapatkan soft yang pertama dan sof yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada orang-orang yang berada di sof yang pertama, demikian juga malaikat. Kemudian dia bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Dan orang yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam, itu memiliki keutamaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, barang siapa 40 hari berturut-turut dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka dia dibebaskan dari kemunafikan dan dibebaskan dari api neraka. Ini keutamaan orang-orang yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Kemudian juga dia mendapatkan waktu yang mustajab. Ya. Adhan sudah di masjid. Di antara adhan dan iqamah mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ini waktu yang mustajab. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Kalau bisa sholat bersama dengan imam, kemudian mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam, kemudian dia mengucapkan amin, apa kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam? Ya, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang ketika mengucapkan amin bertepatan bersamaan dengan aminnya malaikat, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ghufira lahu min dambihi. Ya. Namun kebanyakan kita, kita semuanya ya, terkadang lupa dengan keutamaan ini. Ya. datang ketika imam sudah tahiyat akhir, ya. datang ketika imam sudah apa namanya, ya hampir selesai. Ya, ya seorang dapat jamaah, tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan yang banyak. Termasuk diantaranya, ya tadi doa diantara azan dan apa? Iqamah. Kemudian waktu yang mustajab yang lain ma'asyiral muslimin di akhir-akhir salat al-maktubat, salat wajib. Makanya di antara yang diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam sebelum salam itu diajari doa, itu waktu doa.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 Demikian juga pada hari Jumat. Ini waktu yang mustajab. Ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang waktu yang mustajab. Ada yang mengatakan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua ketika imam itu sedang duduk. Ini waktu yang mustajab ya. atau akhir waktu di hari Jumat ba'da salatil asr sesudah salat asar sampai tenggelam matahari ini juga waktu yang mustajab pada hari Jumat ya. intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya di antara adab-adab doa ya yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah ya bersemangat untuk berdoa di waktu-waktu yang apa mustajab ya. Bismillah. Barangkali sebelum saya lupa, ini termasuk perkara yang sunnah tetapi sering dilupakan oleh kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji atau umroh. Jadi ada waktu-waktu yang mustajab dan tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Namun ya seringkali kurang memanfaatkan. Yang pertama adalah ketika di sofa. Ketika seorang berada di bukit sofa. Ketika sa'i. Itu doa yang mustajab. Walaupun seorang sampai di sofa kemudian turun ke marwah, tidak doa, tidak apa-apa. Sah-sah saja. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam ketika berada di sofa, beliau berdoa dengan doa yang lama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ketika di Marwah juga ini waktu yang mustajab dan tempat yang mustajab ketika seorang melakukan sa'i. Kemudian yang ketiga adalah ketika wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah sesudah salat duhur sampai tenggelam matahari pada tanggal 9 Arafah. 9 Dzulhijjah, Yaum Arafah adalah Nabi Ali Shallallahu Wasallam berdoa dengan doa yang sangat panjang sesudah beliau khutbah Arafah, sesudah beliau sholat zuhur dan asar di jamak takdim, beliau berdoa sampai tenggelam matahari. Doa yang sangat panjang dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagian kaum muslimin kurang memanfaatkan waktu itu. Ada kebanyakan mereka yang kemudian memanfaatkan untuk berjalan-jalan, tamasya, melihat pemandangan, ya, mengambil gambar sana, gambar sini dan seterusnya. Ya. Padahal itu adalah waktu yang sangat mustajab. Ini yang ketiga. Wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga adalah ketika berada di Musdalifah. Setelah sholat subuh, bermalam Nabi Ali Shallallahu Wasallam sampai sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh Nabi berdiri menghadap kiblat, berdoa sampai menjelang terbit matahari. Satu jam lebih beliau berdoa. Karena itu adalah waktu yang mustajab. Ini yang ke empat. Yang kelima adalah pada tanggal 11, 12, 13 ayamu tasyrik. Ketika ayamu tasyrik, Nabi Ali Shallallahu Wasallam melempar tiga jumroh. Jumroh sugra, kemudian jumroh wusta, kemudian jumroh akobah. Kapan Nabi berdoa? Setelah beliau melempar jumroh sugro, beliau maju ke depan, berdoa dengan doa yang lama. Sampai panjang doa beliau seperti membaca surat Al-Baqarah. Seperti membaca surat Al-Baqarah. Doanya Nabi. Di antara jumroh yang pertama dan jumroh yang kedua. Kemudian setelah itu, setelah melempar jumroh yang di tengah, beliau maju ke depan menuju jumroh yang paling besar, yakni jumroh Aqobah. Beliau juga berdoa menghadap kiblat seperti membaca surat Al-Baqarah. Ini enam tempat yang Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya, beliau banyak berdoa ketika itu. Di Sofa, di Marwah, di Arafah, di Muzdalifah, di antara jumlah sugro dan kubro, dan di antara jumlah afan sugro dan Wusto, dan di antara jumlah Wusto dan kubro. Wabillahi taufik. Ini semuanya sunnah, mustahab. Kalau tidak dilakukan tidak berdosa namun ini adalah waktu yang sangat mustajab. Intinya di sini ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah penting bagi kita untuk mempelajari waktu-waktu yang mustajab. Termasuk ketika hujan. Ketika hujan juga waktu yang mustajab. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, salasu atau ada dua doa dakwatani la turat. Ada dua doa yang tidak tertolak oleh Allah Jalla wa ala. Yang pertama adalah inda nuzulil matari ketika turun hujan. Dan yang kedua inda iltihamil jaish ketika terjadi peperangan, yakni jihad fisabilillah. Ini waktu yang mustajab. Kemudian berkata beliau rahimahullah, wasadafa khusyu'an fil qalbi wankisaran baina yaday rabbi wa dhullan lahu wa tadarruan wa riqqatan. Kemudian adab yang ketiga ya, hati itu merasa sangat butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Betul-betul merasa butuh kepada Allah. Ya. Terasa tidak ada lagi harapan kecuali Allah Jalla wa'ala. Ini beda dengan yang pertama. Yang pertama hadirnya hati. Ini ngerti apa yang dia minta. Ya. Adapun yang ini lebih khusus lagi. Yaitu dia betul-betul hajat sekali kepada Allah khusyuk kepada Allah, sangat butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Karena terkadang di antara kita, ketika kita berdoa, masih ada pikiran yang lain. Ya. ya ini ada jalan yang lain. Ya, seperti misalnya seorang yang sudah biasa mendapatkan gaji, ya, karena dia pegawai, setiap awal bulan dia berdoa, ya, dan dia berdoa ya Allah berikan saya rezeki, tapi dia mintanya biasa saja. Kenapa? Karena sudah terasa biasa setiap awal bulan dapat apa namanya? Gaji. Jadi seakan-akan tidak doa pun datang itu apa namanya? Gaji. Jadi doanya itu tidak apa? Ya biasa saja seperti itu. Nah, ya Allah beri saya rezeki, ya Allah. Nah, ya. Wabillahi taufiq. Tapi coba bayangkan. Ya. Bagaimana doanya orang yang kemarin digambarkan oleh beliau rahimahullah. Saya lupa saya sebutkan penggambarannya atau tidak. Penggambaran seorang mukmin yang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah ibarat seorang yang berada di tengah lautan. Jatuh dari perahu, berada di tengah lautan, dia hanya berpegangan dengan satu papan saja, sementara ombak demikian besar. Dia terapung di tengah ombak dan dia berdoa kepada Allah dalam keadaan dia tidak mengerti lagi jalan keluar kecuali siapa? Allah Jalla wa Tentu beda dengan seorang yang berdoa ya dalam keadaan apa namanya ya, ya berdoa begitu saja ya. beda dengan doa orang yang kedua ini ya. wabillahi taufik ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah maka ketika seorang bisa berdoa dalam keadaan betul-betul yakin hanya satu pintu saja yang bisa memberikan untuknya yaitu Allah Jalla wa maka ini lebih lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka jangan heran kalau orang-orang musyrikin musyrik doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam keadaan terjepit. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang bagaimana orang-orang Quraisy, orang-orang kafir yang berada di tengah-tengah apa? lautan, ombak oh, demikian banyak, mereka mengikhlaskan doa hanya untuk Allah Jalla wa ala. Maka Allah selamatkan mereka. Namun sayangnya ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, kemudian tiba-tiba mereka kembali melakukan kesyirikan kepada Allah. Jalla wa'ala. Kenapa dikabulkan doa mereka? Karena terjepit. Dan mereka yakin tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian juga di antara adab adalah menghinakan diri kepada Allah. Makanya di antara ya salah satu bentuk penghinaan diri adalah mengangkat tangan kita kepada Allah seperti ini. Ini hayah bentuk orang yang minta, bentuk orang yang miskin, bentuk orang yang sangat butuh kepada Allah. Bahkan terkadang Nabi mengangkat tangannya seperti ini ke atas sampai kelihatan ketiak beliau alaihi salatu wassalam. Karena sangat butuhnya beliau kepada Allah. Jalla wa'ala. Sampai Abu Bakar As-Siddiq merasa kasihan melihat Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Memang betul-betul menghinakan diri kepada Allah. Ketika malam hari sebelum perang Badar, Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengangkat kedua tangannya ke langit. Sampai Abu Bakar merasa kasihan melihat Rasul. Doa yang sangat lama sampai baju beliau jatuh ke bawah. Kemudian Abu Bakar mengatakan cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Mesti doa Allah akan dikabulkan dan memang dikabulkan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian di antara adab yang lain wastaqbalad da'il qiblah. Dia menghadap ke arah kiblat. Ini juga adab. Di antara adab-adab doa yang keempat adalah menghadap kiblat. Wa kana ala taharatin dan dia dalam keadaan toharoh, bersuci. Ya. Tentu keadaan bersuci lebih sempurna daripada dalam keadaan apa? Ya, tidak bersuci. Walaupun bukan syarat di dalam berdoa. Ya, bukan syarat. Tapi ketika seorang dalam keadaan bersuci, maka ini lebih baik. Warafa ayadehi ilallahi ta'ala. Kemudian mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Ini juga salah satu adab. Wabada'a bihamdillahi wassana alaih. Kemudian ketika doa diawali dengan memuji Allah. Tidak langsung kepada doa, inti doa. Disanjung dulu Allah. Memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Alhamdulillah. Paling tidak, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Memohon kepada Allah. Coba, diantara yang diajarkan oleh Allah adalah doa yang dikatakan sebagai sayyidul istighfar. Yang disyariatkan untuk dibaca di waktu pagi dan petang. Kalau kita lihat doa sayyidul istighfar, diawali dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Robku ya Allah. Engkau yang menciptakan aku, engkau yang menghidupkan aku, engkau yang memberikan aku rezeki, engkau yang mengatur aku ya Allah. Allahumma anta rabbi. Pujian kepada Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali engkau ya Allah khalaq tani engkaulah yang menciptakan aku ya Allah wa ana abduka aku ini hanya hambaku ya Allah aku hambamu wa ana ala ahdika dan aku dalam perjanjian denganmu wa wa'dika dan janjimu mastatat a'udzu bika min syarri ma sana'tu Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan apa yang aku lakukan. Abu ulaka binikmatika alayya. Aku mengakui semua nikmat-nikmat itu darimu ya Allah. Wa abu ubi zambi Dan aku mengakui betapa banyak dosaku ya Allah. Ini semuanya sanjungan, pengagungan kepada apa? Allah. Baru kemudian kita minta, faghfirli, ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Demikian pula dalam surat Al-Fatihah. Contoh. Sebelum kita minta kepada Allah, kita memuji Allah, menyanjung Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumittin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ini semua sanjungan untuk Allah. Baru kemudian kita doa meminta kepada Allah, Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim المغضوب maghdubi ولا الضالين Diawali dengan sanjungan kepada Allah, pujian kepada Allah, kemudian bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seafdol-afdol solawat adalah solawat Ibrahimiyah.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 Kemudian di awal sebelum dia memohon kepada Allah di awal dengan taubat kepada Allah. Ini juga ada, bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Karena dosa bisa menghalangi apa? Dikabulkannya doa. Summa dakhala ala Allah. Baru setelah itu masuk kepada Allah. yakni minta kepada Allah. Wa alaha alaihi. Kemudian di antara adabnya adalah merengek kepada Allah. Meminta. Mengulang-ulang. Merengek. Fil masalah. Dan akan lebih baik lagi. Dan ini adab. Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifatnya. Di antara adab doa adalah tawassul. Tawassul ya, yakni dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Seperti Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Ya Allah, aku bertawassul dengan nama-namamu yang maha indah. Asmaul husna dan sifat-sifatmu yang maha tinggi. Ampuni aku wahai Rabbku. Ya. Seperti Nabi Ali Suatu Wasallam berdoa dengan nama-namanya. Allahumma ini as'aluka bi anni ashadu annaka antallahu la ilaha illa anta al ahadu somad alladhi lam yalit wa lam yulad wa lam yakullahu lahu ahad. Ini diantara contoh tawassul dengan nama-nama Allah Allahumma inni ya Allah aku mohon kepadamu Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu dengan aku bertawassul aku meyakini bersaksi bahwasanya engkau adalah al-ahadu as-samad engkau adalah al-ahad as-samad Alladhi lam yalit wa lam yulad wa lam yakul ahad kemudian doa minta kepada Allah jalla wa ala wabillahi taufik disebutkan di sini ya contohnya yang telah saya sebut tadi. Faminha ma fi sunani wa sahihi Ibn Hibban min hadisi Abdullah bin Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah bin Buraidah pernah suatu saat dari bapaknya Buraidah pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam mendengar ada seorang berdoa. Ada sahabat yang berdoa yang didengar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana doanya? Allahumma ya Allah inni as'aluka aku mohon kepadamu bi anni ashadu annaka antallah ini tawassul dengan aku bertawassul bahwasanya saya bersaksi engkau adalah Allah la ilaha ilant tidak ada ilah tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali engkau al ahad engkau adalah al ahad zat yang maha esa esa dalam kesempurnaannya esa dalam sifat-sifatnya esa dalam zatnya As-Somad, engkau adalah As-Somad. As-Somad maknanya adalah zat yang maha sempurna dalam semua sifatnya. Yang semua makhluk menuju kepada Allah Jalla wa'ala. Ini makna As-Somad. Zat yang memiliki segala kesempurnaan. Alladhi lam yalid walam yulat Yang tidak berputra dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuan ahad. Dan tidak ada yang serupa dan sama dengan engkau ya Allah. Jadi sebelum doa bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan apa? sifatnya. Setelah Nabi mendengar ucapan sahabat ini, kemudian Nabi mengatakan laqad sa'alallaha bil ismil ladzi idza su'ila bihi uqtiya wa idza du'iya bihi ajab. Sungguh orang ini telah minta kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang kalau dia sebut nama-nama itu niscaya akan dikabulkan semua doa-doanya dan semua permintaannya. Ini dalil bahwasanya termasuk di antara adab adalah bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah dan apa? sifat-sifatnya. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan banyak ya contoh-contoh doa ya seperti diantaranya memanggil nama Allah ya Hayyu ya Qayyum ini juga bentuk tawassul. Dipanggil nama Allah. Ya, ya Hayu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayu wahidat yang maha hidup. Ya Qayyum wahidat yang maha berdiri sendiri dan mengurus makhluknya. Birahmatika. Aku bertawassul dengan rahmatmu ya Allah. Astaghith. Bantu aku, tolong aku. Ya, beri aku hujan ya Allah. dan doa-doa yang lain barangkali kita akan membacanya pada kesempatan yang akan datang. Intinya kita meyakini bahwasanya Allah Jalla wa ala adalah zat yang maha mengabulkan doa. Dan kita diajari oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adab-adab doa. Marilah kita tunaikan adab-adab itu. Sebagaimana kita ketika di hadapan orang yang kita muliakan, kita berusaha memiliki adab dalam pakaian kita, dalam ucapan kita, ya, dalam langkah kaki kita. Lalu bagaimana ketika kita berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala? Maka sudah seharusnya kita menyempurnakan adab-adab itu. Sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada antum semuanya.